Citra bisnis rasa aman di ibu kota mulai terkoyak. Penemuan bahan peledak di Tambora, Jakarta Barat dan menyusul ledakan bom rakitan di Depok, Jawa Barat setidaknya memberikan sinyalemen teror bom kembali mengancam Jakarta. Kadin mengatakan teror bom secara langsung atau tidak berdampak pada investasi dan yang paling terpengaruh adalah retail. Menurut Kadin, rasa aman sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor membutuhkan penegak hukum yang jelas dan pasti, sehingga kasus teror bom harus ditangani sampai tuntas sehingga tidak terjadi berulang-ulang. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi, Pak Sofian, apa pendapat Anda? Ya, kita melihat kalau ini terjadi ya, di mana terjadi konflik-konflik daripada horizontal, konflik-konflik daripada desa, suku, dan lain-lain. Ini tentu saja akan menakutkan. Pengusaha-pengusaha itu satu saat menanyakan keamanan kita. Karena apapun orang itu investasi kalau ada keamanan di negaranya, ada kesabilan politik di negaranya. Kalau itu tidak ada kan semua tidak akan mau investasi. Dan ini kita mulai melihat bahwa gejala-gejalanya sudah mulai tidak sehat sekarang ini. Nah, ini yang menurut saya yang akan mengurangi daripada investment climate dan daripada orang mau investasi di kita. Sedangkan sebenarnya suasananya sudah bagus. Orang semua karena susahnya dunia ini semua turun, semua lagi mencak juga dengan ributnya juga. Antara China, dengan Jepang, dengan Korea, kita sebenarnya diuntungkan. Tapi kita nggak mau memanfaatkan keuntungan itu. Tapi kita ribut sendiri. Ini yang saya nggak mengerti juga. Kenapa jadi begini semuanya. Ada isu-isu beredar yang menyebut sebenarnya aksi-aksi teror teror itu adalah sebuah intrik politik. Apa pendapat Anda? Saya itu nggak tahu mereka itu teroris atau enggak. Tapi tentu itu apa keamanan itu tahu dan sudah mengikuti mereka ini. Tapi bahwa akan terjadi insiden kecil-kecil itu saya pikir selalu bisa terjadi. Kita nggak bisa gimana pun teror bisa meledak, bisa teroris itu bisa ada ya. Jadi kita memang harus bekerja keras intelijen kita untuk bagaimana mengkontain supaya ini tidak terjadi dalam bentuk besar-besaran dan bisa dibikin preventif jangan sampai terjadi seperti apa yang kita lihat sekarang ini dan itu juga terlalu dibesar-besarkan juga menurut saya juga tidak perlu kan di dalam kita memperdebatkan persoalan-persoalan dalam penegakan hukum itu kan tapi ya kadang-kadang media kita kan suka sensasi juga bikin yang yang macam-macam juga di televisi itu jadi segala macam tuh dia dua dua dua akhirnya beradu semua kita yang betul. Jadi sebenarnya menurut saya televisi terutama itu tidak betul dalam membawakan acara-acara begini ya sebenarnya kita perlu lokalisasikan supaya nggak usah gede-gedean kelihatan. Kalau ini diperdebatkan tiap-tiap hari kan dipikir ya bangsa kecil pun jadi gede kan. Karena kita sendiri membesarkan sendiri sesuatu yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Itu bisa terjadi di mana saja. Tapi ya inilah sudah zamannya kita ini sekarang zaman udah serba-serba tidak benar semua ya dan juga juga kewibawaan daripada aparat kita juga jadi di challenge ya dah bahwa ini seolah-olah ini tidak betul teroris ini cuma sekedar dibikin-bikin supaya urusan daripada simulator KPK-nya enggak nggak kebawa dan apa nggak nggak menjadi isu tapi kan ini tidak benar semua jadi kita semua mesti meletakkan kebenaran dan kita harus percaya kepada aparat pemerintah kita apa yang dia bilang itu tapi kan sekarang ini kan semua jadi akhirnya dipertanyakan betul enggak betul enggaknya kan ini enggak benar menurut saya demikian Sofian Wanandi, saya Giri Sadewa.